juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada Alhamdulillah pagi ini kita bertemu untuk membahas satu tema yang menjadi cita-cita kita bersama dunia dan akhirat yaitu menjadi muwahhid, menjadi ahli tauhid yang diberikan jaminan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Judul yang kita angkat seperti yang tadi kita dengar adalah bahagianya ahli tauhid. Ini ikhbar, ikhbarul waqi. Judul ini sekali lagi ikhbarul waqi. Artinya memberikan informasi tentang realita tentang kenyataan yang terjadi bahwa ahli tauhid itu pasti berbahagia. Kenapa mereka dipastikan berbahagia? Siapa yang memastikannya? Yang memastikannya adalah pengatur seluruh kehidupan, pengatur seluruh kejadian, yang menciptakan segala sesuatu di alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dipertegas dengan utusannya yang mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ahli tauhid itu dijamin akan bahagia oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat karena banyaknya keuntungan keistimewaan yang Allah berikan ke dalam diri ahli tauhid dalam kehidupan ahli tauhid Tauhid adalah nikmat Allah yang terbesar. Lebih besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia. Tauhid adalah karunia yang teragung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kedua. Allah berfirman, yanzilul malaikah birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan para malaikat beserta ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut secara khusus oleh Allah menyendiri di luar komunitas malaikat pada umumnya untuk menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau dibanding malaikat yang lainnya dan ini banyak dalam Al-Qur'an tanazzalul malaikatu warruhu fiha Oh itu malaikat Jibril. Para malaikat Jibril termasuk komunitas malaikat yang disebut sebelumnya, tapi disebut lagi secara khusus. Menunjukkan keutamaan. Allah lah yang menurunkan para malaikat beserta ruh atas perintah Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dari kalangan para nabi yang menyerukan andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun Berilah peringatan kepada manusia tentang la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak selain aku. Fattaquni maka bertakwalah kalian kepadaku. Ayat ini surah An-Nahl ayat 2 menjelaskan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan Allah memulai nikmat tersebut dengan kalimat tauhid ayat ketiga, keempat dan seterusnya itu menjelaskan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan di dunia. Ayat ketiga, keempat dan seterusnya. Ayat keduanya ini menjelaskan awal nikmat yang Allah turunkan yaitu turunnya para malaikat kepada para nabi untuk menyampaikan la ilaha illallah. Berkata Al-Hafidh Ali Al-Hakami ketika menjelaskan surah ini kalimat tauhid hiya a'dhamu nikmatin an'ama Allah azza wa jalla biha 'ala ibadihi an hadahum ilaiha. Wa lihadha dzakaraha fi surati an-Nahl allati hiya suratun ni'am faqaddamaha awwalan qabla kulli ni'mah. Kalimat tauhid adalah seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu di dalam surah An-Nahl Allah menjelaskan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan dimulai dengan menyebutkan nikmat kalimat tauhid. Berdasarkan hal itulah maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki nikmat pasangan hidup, nikmat segala hal kenikmatan di dunia maka yang paling agung dan paling utama di antara nikmat tersebut adalah diturunkannya kalimat tauhid kepada hamba-hambanya kepada manusia timbul pertanyaan kenapa kalimat tauhid merupakan sebesar-besar nikmat seagung-agung nikmat ada segudang alasan dan penjelasan tentang hal ini. Alasan yang pertama adalah kita rinci efek positif dari kalimat tauhid di dunia terlebih dahulu. Pertama, kalimat tauhid penyebab utama istiqamahnya seorang mukmin di alam dunia. Kalau kita mau istiqamah, Ajak di atas kebenaran. Tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun telaas ku panas. Tecuat kalau hidang teponteng kanu kone telancak linci luncat mulang udar tina tali gadang itu istiqomah siapa orang yang ingin istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat hendaklah dia mempelajari tauhid mendalaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya Siapa yang istiqamah di atas, siapa orang yang mendalami tauhid dan mengaplikasikannya, Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk istiqamah sampai akhir hayat. Dan ini jaminan Allah Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan Allah memantapkan artinya Allah mengistiqomahkan. Yang dimaksud dengan ucapan yang mantap adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa al maqsud bil qauli tsabit fi hadhihi al-ayah huwa kalimat tauhid. Yang dimaksud dengan al-qaulu sabit ucapan yang mantap dalam ayat ini adalah kalimat tauhid. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang mantap, kalimat yang sabit, artinya Allah akan mengistiqamahkan orang-orang beriman di dalam kehidupannya di dunia karena kalimat tauhid yang dipahaminya dan diamalkannya. Ini janji dari Allah. Siapa yang mendalami tauhid dan menerapkannya, Allah buat dia istiqamah. Baik dalam kehidupan di dunia ataupun di dalam kehidupan di akhirat. Yang dimaksud dalam kehidupan dunia, ya selama kita hidup di dunia, Allah akan istiqamahkan. Allah akan jaga. Allah akan berikan hidayah untuk tetap tegar di atas sunnah. Yang dimaksud dengan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, akhirat itu ya di alam kubur, ya di alam mahsyar nanti. Ketika di alam kubur, dia ditanya oleh munkar dan nakir, dia akan tegar menghadapi bentakan munkar dan nakir, menghadapi situasi yang sangat menakutkan dan menegangkan. Bayangkan di alam kubur sendirian, tidak ada kawan, kondisi semua asing, sepi, ditambah munkar dan nakir tampil dalam bentuk yang menakutkan disebut munkar li'anna kullama ra'ahu ankarahu disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya tidak mau melihatnya tidak mau menatapnya saking menakutkannya itu mana munkar nakir isim fa'il bimakna maf'ul nakir itu sama maknanya dengan munkar Bentuk katanya yang berbeda, maknanya sama. Sesuatu yang paling diingkari oleh siapapun yang melihatnya. Saking menakutkan. Selain itu disebut syadidal intihab. Kedua-duanya bentakannya dahsyat. Sehingga dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bentuk atau warna munkar dan nakir adalah aswadan azraqan hitam kebiru-biruan al intihar sangat dahsyat sekali bentakannya kemudian membentak orang mukmin di alam kubur ketika mengaduk, mengajukan pertanyaan ini sangat menakutkan, menegangkan, membuat mental kita bisa down karenanya maka dalam kondisi seperti itulah Allah memberikan ketegaran kepada orang-orang mukmin.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 Pengakuan Allah sebagai Rabbi itu diaplikasikan. Tidak sekedar di mulut, tidak sekedar dilafatkan oleh lisannya, tapi kosong dari amalan, nggak begitu. Diaplikasikan dan istiqomah di atas hal itu. Turunlah para malaikat membisikkan kepada orang itu, Allah Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah takhafu jangan kamu takut tentang masa depanmu. Tentang waktu setelah kematianmu. Di alam barzah dan di alam akhirat. Jangan kamu takut. Wala tahzanu jangan kamu sedih tentang masa lalumu. Tentang keluarga yang ditinggalkannya. Tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang hartanya. Nggak perlu bikin kamu sedih. Ini teralami oleh orang yang mukmin istiqomah ketika akan matinya. Setiap orang yang merasa dirinya mau mati meninggalkan alam dunia, dia takut terhadap keadaan yang akan dia alami di alam kubur dan di akhirat karena masih blank bagi dia apa yang akan dia alami yang jelas alam kubur menakutkan yang jelas alam kubur itu sesuatu yang asing kemudian dia pun sedih terhadap apa yang dia akan tinggalkan istrinya akan ditinggalkan disamar orang nanti. Anak-anaknya akan ditinggalkan. Bagaimana kehidupan mereka setelah saya meninggalkan dunia ini? Bagaimana hartanya? Jangan-jangan ada yang rebut. Sedih dia terhadap masa lalu yang akan ditinggalkannya terhadap dunia yang akan dia tinggalkan dan takut terhadap masa datang yang akan dia alami di alam kubur dan alam-alam setelahnya. Ketika resah, ketika risau, ketika galau, ketika dia gelisah dengan semua yang difikirkan tadi, turunlah malaikat membisikkan Allah takhafu wala tahzan. Jangan takut terhadap masa depan, Jangan sedih terhadap masa lalumu. Wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Bisikan malaikat ini menghilangkan seluruh rasa risau, galau, resah dan gelisah. Takut dan sedihnya sirna hilang diganti dengan optimisme besarnya harapan dan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla mungkin di antara ikhwan dan akhwat ada akhwat di sini di antara ikhwan dan anggap saja ada dan akhwat yang ada di sini pernah mendengar kajian dengan judul yang unik dari tamu terakhir. Pernah ya? Yang dimaksud tamu terakhir yang menjadi misteri itu adalah beberapa kejadian gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati. Yang sedang mengalami sakaratul maut. Itu kan jadi misteri. Disebut tamu terakhir karena itulah yang datang di akhir hayatnya. Salah satunya adalah kedatangan malaikat ini nih. Tapi khusus bagi orang mukmin ahli tauhid yang istiqamah di atas tauhidnya. Sebagaimana ayat yang tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan para malaikat rahmat yang datang kepada orang-orang mukmin yang akan mati dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah Allah pun cinta bertemu dengannya Siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah pun benci bertemu dengannya Aisyah radhiyallahu anha salah paham tentang hadis ini. Disangkanya yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah itu adalah mati gitu ya. Lalu dikatakan kalau siapa benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Kalau yang dimaksud bertemu di sini adalah mati, siapa yang membenci kematian, Allah juga benci bertemu dengan dia. Padahal kita semua benci mati. Lalu bertanyalah Aisyah, "Akarahiyatul maut ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian wahai ya Rasulullah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laisal amru kama tadunnin. Oh, urusan ini perkara tidaklah seperti yang kamu duga, ya Aisyah. Akan tapi maksudnya sesungguhnya seorang mukmin idza kana fi inqita'i min ah, min hayati dunya wa iqbalin ila akhirah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia sudah berada dalam akhir dari kehidupannya menjelang kepindahan ke negeri akhirat alias sedang apa sakaratul maut ya maka akan diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya kelak di akhirat. Kalau seorang mungkin diperlihatkanlah surga. Maka tidak ada yang lebih dia cintai saat itu kecuali bertemu dengan Allah kecuali masa datangnya karena masa datangnya adalah kebahagiaan bagi dia maka saat itu muncul perasaan cinta bertemu dengan Allah dengan kadar yang sangat besar dia ingin segera bertemu dengan Allah maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah Allah pun cinta bertemu dengannya sebaliknya orang-orang kafir atau fajir orang durhaka Bila dia berada dalam keadaan sakaratul maut, diperlihatkanlah neraka. Yang begitu mengerikan, menakutkan. Sehingga dia membenci masa depannya. Masa depannya adalah kehancuran, kebinasaan bagi dia. Maka saat itulah dia membenci bertemu dengan Allah Maka Allah pun membenci pertemuan dengannya Nah Adapun orang mukmin yang istiqomah tadi didatangi oleh para malaikat yang memberikan kabar gembira wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan di dunia ini dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Diberikan perlindungan dalam kehidupan di dunia, juga di akhirat nanti. Dihibur di masa-masa akhir dari kehidupannya menjelang kematiannya dengan hiburan yang menghilangkan rasa resah gelisah, rasa risau, rasa galau, rasa takut, rasa khawatir seluruhnya hilang dan musnah yang ada adalah kebahagiaan. Yang ada adalah optimisme dan besarnya harapan untuk hidup bahagia setelah kematiannya. Ini yang menyebabkan orang ahli tauhid itu untung dan bahagia. Salah satunya Allah akan istiqomahkan dia di dunia. Pada menjelang akhir kematiannya dikirim malaikat rahmat. Kemudian di alam kuburnya pun diistiqomahkan ketika menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Ini alasan pertama kenapa ahli tauhid layak berbahagia. Kedua, Kenapa ahli tauhid itu dipastikan bahagia? Karena tauhid yang dimiliki dan diaplikasikannya mencegah dia untuk masuk ke dalam neraka. Tauhid penyelamat manusia dari api neraka dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim anna nabiyya alaihi salatu wassalam sami'a muadzina yaqulu ashhadu an la ilaha illallah Faqal kharajta minan nar. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seorang muadzin dalam azannya dia mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentar kharajta minan nar. Dengan kalimat itu kamu selamat dari api neraka. Dengan kalimat tauhid Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an kata Ubadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Haramallahu alaihi Aku mendengar Rasul SAW bersabda siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah Allah mengharamkan neraka atas diri orang itu. Karena kalimat itu. Dalam riwayat lain tentang syafaat orang yang sudah terjerumus ke dalam api neraka sudah diazab Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melihat di antara umatnya ada masuk terjerumus ke dalam neraka. Beliau menghadap kepada Allah, diizinkan. Lalu Nabi SAW tersungkur sujud. Allah mengilhamkan kepada beliau beberapa kalimat pujian sanjungan kepada Allah yang tidak pernah beliau diilhami kalimat-kalimat seindah itu sampai beberapa lama yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah berfirman, Ya Muhammad irfa raksa, sal tu'fa. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kamu, kamu akan diberi. Meminta hak untuk memberi syafaat, kamu akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan Aku pun diberi syafaat untuk menyelamatkan beberapa orang dari umatku tapi jumlahnya dibatasi. Lalu aku keluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah wa qala fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Aku keluarkan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil zarrah. Zarrah itu bahasa kitanya atom. Bagian bagian terkecil dari suatu unsur. Tidak kelihatan oleh mata telanjang saking ini, Sekecil itu ada iman, la ilaha illallahnya itu dia katakan dengan mulutnya dan ada wujudnya di dalam hati walaupun sekecil itu dikeluarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dari api neraka. Dari sini kita mengetahui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dia akan menjadi penyelamat orang yang mengatakannya dari api neraka. Terlebih apabila orang itu mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kesehariannya. Inilah sebab yang kedua. Ketiga. Wahya sababu dukhulil jannah. Kalimat tauhid itu penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Tadi disebutkan dia selamat dari api neraka. Dalam keterangan berikut ini dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mengatakan dua kalimat ini dan tidak ragu-ragu sedikit pun terhadap isinya kecuali dia pasti akan masuk ke dalam surga. Bahkan ketika dua kalimat ini dikatakan di akhir hayat, Nabi selesai menjamin sebagai ahli surga. Mangkal, mangkola, la ilaha illa fi akhir hayat, dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilah di akhir hayat, dia akan masuk surga. Dan inilah penyebab ketiga kenapa ahli tauhid itu dipastikan berbahagia. Keempat, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ucapan yang menyebabkan timbangan orang yang mengucapkan kalimat ini akan sangat-sangat-sangat berat di sisi Allah Subhanahu Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Pertama, hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nuh alaihi salatu wassalam Nabi SAW menyatakan bahwa Nuh Nabi Nuh alaih salatu wassalam di akhir hayatnya berkata kepada anaknya anak yang dinasihati oleh Nuh ini bukanlah anak durhaka yang nyebur ke air bah itu kalau itu sudah mati kan ketika Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah di atas sebuah perahu, anak durhaka kemudian istrinya yang juga durhaka sudah mati di sana. Ini ada anaknya yang lain yang masih hidup. Sampai Nabi Nuh wafat anak ini masih hidup. Ketika beliau mau wafat, beliau memberikan nasihat kepada putranya. Kata Nabi Nuh, "Amuruka bila ilaha illallah." فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Nuh, aku perintahkan kepadamu untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang tujuh, bayangkan bukan satu langit tapi langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Seandainya itu diletakkan di salah satu daun timbangan, Lalu la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bayangkan. Bumi yang tujuh dan langit yang tujuh seberat apa? Tidak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan bumi saking besarnya. Dan besarnya langit dan tujuh dan bumi yang tujuh juga mengisyaratkan beratnya segimana. Tapi ternyata beratnya kalah oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid bila diaplikasikan menghasilkan nilai pahala yang beratnya melebihi bobot tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Padahal seluruh amal kita kan nanti ditimbang ya dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Kalau lebih berat kepada timbangan amal kebaikan, selamat. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Nah, yang terberat itu mengaplikasikan tauhid. Aplikasi dari tauhid itu yang membuat timbangan amal kebaikan kita super berat. Dan ya, Pahala dari amalan bukan sekedar menentukan selamat tidaknya kita dari neraka dari azab Allah, tapi juga menentukan setingkat apa, setinggi apa tingkatan kita di dalam surga. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata beliau, raf'atud darajat fil jannah likasrati thawab. Bahwa ketinggian derajat seorang manusia di surga kelak bergantung kepada banyak sedikitnya pahala. Berat atau ringannya pahala. Setelah dikalkulasikan dengan dosa. Kalau umpamanya dosa dengan hitungan di 100, kemudian pahalanya 1000, maka diambil seribu pahala, seratus pahala dipakai melunasi atau e, membayar dosa yang seratus tadi. Dosa habis, terhapus oleh seratus kebaikan yang diambil dari pahala tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyad. Pahala itu bisa menghapus dosa-dosa. Dosa habis ada saldo pahala yang tersisa berapa? 900. Saldo sisa pahala yang ada ini yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Dan yang paling berat di dalam timbanganlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bila diaplikasikan, mengaplikasikan tauhid menghasilkan pahala lebih berat daripada langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isinya. Selain menentukan berat dalam timbangan amal juga menghapus dosa-dosa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجلا آه، كل mana tadi كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا الشيء Kata Rasul SAW. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan salah seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah hamparkan di hadapan orang ini 99 jilid buku yang berisi dasar kesalahan dan dosa dia. Masing-masing buku itu besarnya seluas mata memandang. Besar. Di sana berisi dasar kesalahan dan dosa, kemaksiatan. Menunjukkan dosanya sangat besar dan berat. Bayangkan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada eh, Allah bertanya kepada orang itu atun kirumin hadza syai'a apakah kamu mau mengingkari semua dosa-dosa yang tertulis dalam buku ini atau disebutkan apakah malaikat pencatatmu mendolimi kamu dengan umpamanya ada dosa yang tidak dilakukan tapi di dicatat apakah begitu itu kan dolim orang ini menjawab lah ya Rabbi tidak semua yang ditulis benar tidak ada sesuatu yang diingkari semua yang ditulis betul dilakukan ngaku dia Allah bertanya lagi, "Afalaka uzrun?" Apa kamu punya uzur enggak? Yang apa yang bisa menghapus dosa-dosa itu? Aulakal hasan atau kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa yang sebanyak ini? Orang ini mikir lah ya Rabbi, enggak, saya enggak punya udur, Enggak terpaksa tidak dalam keadaan umpamanya kepepet tapi dilaksanakan secara sukarela dalam keadaan sadar. Dan juga saya tidak memiliki kebaikan yang banyak yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah. Ya, menurut kami kamu memiliki satu kebaikan. Wa innau la zulma alaika liyaum dan sungguhnya tidak ada kedoliman yang akan diberlakukan kepada dirimu pada hari ini. Kamu akan diperlakukan diadili secara adil. Namanya juga pengadilan, bukan pemboliman. Pengadilan itu tempat ditegakkannya keadilan. Kayaknya di dunia bukan pengadilan yang sekarang cocoknya namanya ya. Karena bukan menegakkan keadilan Pak pinter-pinter bohong weh di pengadilan. Pak pinter-pinter merekayasa saksi dan bukti. Ya. Kalau di akhirat benar-benar pengadilan. Fayukhriju bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah bagi orang ini satu bitakoh, satu kartu, kartu tipis dan kecil. Tapi di kartu itu tertulis, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ini bertanya, Ya Rabbi mahadil bitakoh mahadil sijilat. Ya Allah, apa kartu ini dan buku yang besar ini? Allah menjawab, Fa innaka la tudlamu kamu sekarang tidak akan didolimi. Ditimbanglah, disimpan 99 jilid buku tersebut di satu daun timbangan dan kartu di tiap daun timbangan yang lain. Ditimbang apa yang terjadi, maka fatoshatis sijilat wasakulatul tokoh ringanlah buku yang 99 itu dan beratlah kartu tadi Kata Rasul SAW, wala yadkhilu masbillahi ta'ala syair. Tidak ada suatu pun yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya dosa yang 99 jilid buku tadi terhapus oleh kalimat tauhid yang tertulis dalam di tokoh tadi. Jadi fungsi dari tahu kalimat tauhid la ilaha bisa menghapus dosa sebanyak apapun. Suatu saat Nabiullah Musa salatu wasalam meminta kepada Allah, Rabbi, alimni du'aan an bihi. Ya Allah tolong ajarkan kepadaku satu doa, satu kalimat yang aku akan berdoa dengan kalimat itu kepada Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Lalu Musa menyatakan Rabbi kullu ibadika yaqulunaha. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan kalimat ini. Seolah-olah Nabi Musa itu ingin yang lebih baik dari itu yang spesial Allah berikan kepada dirinya dan tidak diberikan kepada yang lain. Apa kata Allah Jalla? Allah menyatakan, Hai hey Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh juga beserta isinya, diletakkan di satu daun timbangan dan kalimat tauhid la ilaha illallah di timbangan yang lain niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bayangkan tujuh lapis langit beserta isinya dan bumi beserta isinya kalah oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah dosa kita melebihi dari langit dan bumi? Tentu saya tidak akan mudah-mudahan ya, tapi nggak tahu kan? Andai ya masih kalah oleh kalimat tauhid la ilaha dan bisa terhapus karenanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah bisa menghapus dosa-dosa sejumlah apapun. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam bab fadailu tauhid. Beberapa keutamaan tauhid salah satunya adalah menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya bagaimana mungkin ahli tauhid tidak akan berbahagia kalau dosa-dosanya diampuni? Neraka tadi dijamin akan diselamatkan dari hal itu. Surga juga dijamin akan diberikan di alam kehidupan di dunia akan diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dijamin bahagianya orang tersebut. Makanya tidaklah heran apabila kalimat tauhid merupakan seutama-utama zikir yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah seutama-utama ucapan yang aku ucapkan yang juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Inilah keutamaan yang keempat atau penyebab keempat dari uh, bahagianya para ahli tauhid. Kelima, Keutamaan tauhid yang kelima adalah Tauhid itu peringan hisab. Ahli tauhid akan dientengkan hisabnya bila dia harus dihisab. Dan apabila aplikasi dari tauhidnya tersebut sempurna dia bisa bebas dari hisab. Adapun alasan atau dalil yang menyebabkan ahli tauhid akan diringankan hisabnya adalah Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah Al-Lail ayat 5 dan sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman man a'ta wattaqa." Terus apa? Wasaddaqa bil husna. Terus fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang suka memberi dan juga bertakwa wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan al husna al husna maknanya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami juga Imam Abu Haq juga Imam Atha juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mereka semuanya menyatakan Al-husna dalam ayat ini maknanya adalah kalimat tauhid. Dan tasdik Tasdik terhadap kalimat tauhid selain mendalami, memahami isi juga mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Maka makna ayat ini adalah siapa orang yang suka memberi dan dia bertakwa wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan kalimat tauhid dia memahaminya, isinya, maknanya dan diaplikasikan, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami pasti akan memberikan kemudahan atau menunjukkan kepada dia jalan-jalan kemudahan. Ada banyak makna memberikan jalan kemudahan kepada dia. Makna yang pertama ini di dunia. Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Karena apa? Karena orang yang mengaplikasikan, mengaplikasikan kalimat tauhid, mewujudkan rasa takwa, Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah makhraja wa yarzukhu min haythu la yahtasib." Dalam ayat selanjutnya, "Wa may yaj'allahu min amrihi yusra. Dalam ayat selanjutnya wa may yattaqillah yukafir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa orang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu min amrihi yusra akan Allah akan berikan kemudahan dalam seluruh urusan. Semua urusan Allah akan Allah permudah. Wa may yattaqillah eh, yukaffir anhu wa yu'dhim lahu ajra. Akan dihapus semua kesalahannya dan akan diberikan pahala yang sangat banyak. Itu ahli tauhid. Itu janji Allah kepada ahli tauhid seperti itu tuh. Lalu dalam kehidupan sosial juga diaplikasikan dalam bentuk apa? Menebar banyak kebaikan kepada manusia. Kalau orang menebar banyak kebaikan, memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, melepaskan orang yang sedang kepepet, ya, memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada kita, menutup aibnya, menolong, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan jenis perbuatan dia, tetapi dengan kualitas yang jauh berbeda. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, dia sendiri akan dipermudah oleh Allah dalam urusannya. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin saudara dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan kesulitan dia dunia akhirat. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Siapa orang yang menolong seorang muslim, Allah akan tolong dia di saat dia memang membutuhkan pertolongan dunia akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Waman man yassara ala mu'sir. Siapa orang yang memberi kepelahan kepada orang yang mu'sir? Mu'sir itu orang yang berhutang kepada kita atau kepada orang lain. Ya, kita berikan kemudahan. Saya pinjam umpamanya 500 ribu, saya bayar dua minggu lagi. Kita bilang, bayar aja sebulan lagi, nggak apa-apa. Sudah sebulan dia datang, aduh afan saya belum bisa. Tenang saja nggak apa-apa bulan depan juga, gitu ya. boleh ini bermudah Kalau melihat orang ini kayaknya nggak punya sumber penghasil, Kayaknya nggak akan sanggup bayar walaupun hanya 500 ribu. Kita bebaskan sudah bebas. Kamu nggak punya hutang apa-apa lagi kepada sodak. Maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan kita dari azab. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'ul mayit, amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit itu menukil beberapa hadis yang sahih tentang hal ini. Ada orang yang kerja yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Tapi pekerjaan dia di dunia itu ngutang-ngutangin uang ke orang. Lalu orang ini berkata kepada debt collector yang menjadi anak buahnya. Kata dia, "Khud mimma tayassar wasruk ala man asara ambil bayaran dari orang-orang yang punya kemudahan untuk membayar dan tinggalkan orang yang kesulitan dan bebaskan semoga Allah membebaskan kita dari azab neraka kalau semua orang yang mengutangin ke, ke orang lain kayak begitu nggak akan ada kasus macam-macam seperti zaman sekarang. Rata-rata dem kolektornya apa? <laughs> Galak ya. Ringkas kata orang ini mati di akhirat oleh Allah ditanya hal amil zaharan fat. Kamu pernah nggak melakukan kebaikan sedikit saja di dunia? Dia menjawab tidak ya Allah. Illa kuntu udainas Kecuali dulu ketika di dunia aku suka ngutang-ngutangin uang ke orang. Ketika akan nagih aku bilang kepada pegawaiku, ambil dari orang yang mudah, tinggalkan orang yang kesulitan dan bebaskan. Semoga Allah membebaskan kita dari api neraka. Itu saja satu-satunya kebaikan yang aku lakukan. Apa kata Allah kepada para malaikat? Bebaskan orang ini dari api neraka. Rasul SAW menyatakan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma da'ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya setiap kali hamba ini menolong saudaranya. Jadi aplikasi dari tauhid adalah akhlak dalam kehidupan sosial, dalam bermuamalah dengan orang, Allah membalas. Siapa yang menyelamatkan atau melepaskan seseorang dari kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dia dunia dan akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan, Allah akan berikan dia kemudahan. Siapa yang menutup aurat atau aib seseorang muslim dunia, Allah akan tutup aib dia, dia dunia akhirat. Siapa yang menolong sesama saudara, Allah akan menolong dia. Jadi balasan kebaikan ah, yang kita lakukan kepada orang itu di diterimanya dari Allah bukan dari orang itu. Allah yang akan membalas kebaikan kita kepada orang, bukan orang itu yang akan membalas. Kalau niat kita menolong siapapun yang kesulitan karena perintah Allah mengharapkan balasan dari Allah, kita nggak akan pilih-pilih orang yang kita tolong ya. Karena kita yakin yang memberikan balasan kepada kita atas kebaikan kita itu Allah bukan manusia maka muamalah kita kepada sesama manusia merupakan perwujudan dari muamalah kita kepada Allah. Allah yang merintahkan. Kenapa kita banyak senyum ke orang? Allah yang merintahkan. Melalui san Rasulnya alaih salatu wassalam. Kenapa kita menolong orang? Allah yang merintahkan. Ini amalan muamalah dengan Allah lah. Diaplikasikan dalam bentuk muamalah dengan sesama manusia. Niat saya karena Allah. Saya menginginkan balasan dari Allah, bukan dari manusia yang kita tolong. Maka kita nggak akan pilih-pilih orang. Kalau kita mengharapkan balasan dari sama manusia yang kita tolong bisa pilih-pilih nanti. Ya orang kere Ditolong juga percuma nggak akan bisa balas, dibiarkan. Kan gitu ya. Makanya Aplikasikan tauhid kepada Allah dalam bentuk bermuamalah yang baik kepada orang. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya alaihi salatu wasalam sering menyuruh mengaplikasikan iman, tauhid, akidah dalam bentuk muamalah yang baik kepada orang. Rasul sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan Aulia semua. Fal yukrim dhaifa. Fal yukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Bicara yang baik atau dia. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Bicara yang baik atau dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga itu muamalah kita dengan manusia dan itu merupakan perwujudan dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Perwujudan dari muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aplikasi tauhid. Apa efeknya? Efeknya oleh Allah semuanya akan dipermudah. Aib-aib kita ditutup Ketika kita butuh pertolongan Allah langsung menolong karena kita juga suka menolong sama manusia atas perintah Allah dan karena Allah. Wa yut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa' syukur. Mereka itu memberikan makanan yang paling dicintai, yang paling disukainya bukan yang basi ini basi ini. kita nggak akan mau makan kasih ke orang. Bukan itu. Makanan yang paling kita cintai kasih ke orang itu yang paling penting. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian hanya karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan kebaikan kalian dan tidak juga mengharapkan terima kasih tidak mengharapkan nuhun-nuhun acan rek nuhun terek itu sabodo teh deui dah kuring mah diparintah ku Allah ngaharapkan pahala sareng balasan ti Allah azza wajalla ya semoga semuanya ngerti jadi ini makna fasanu yassiruhu Kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kemudahan dalam kehidupan di dunia. Al husna di sana tauhid. Aplikasinya akhlak. Allah akan berikan kemudahan di dunia. Adapun yang kedua kemudahan di akhirat berupa hisab yang mudah. Dia akan menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Dihisab dengan hisab yang mudah. فأما من أؤتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Itulah keutamaan yang kelima dari kalimat tauhid. Akan dipermudah urusan dunia, dipermudah hisab di akhirat kalimat tauhid merupakan syarat mutlak untuk bisa memberi syafaat dan menerima syafaat. Yang berhak memberi syafaat seluruh manusia yang memang layak memberikan syafaat ke orang. Pertama tentu para nabi, para rasul untuk umatnya. Kedua para malaikat. Para malaikat juga memberikan syafaat. Ketiga para syuhada, para solihin dan orang-orang mukmin pada umumnya memberikan syafaat. Kadang-kadang kita juga butuh kepada syafaat itu. Syafaat itu memiliki banyak fungsi, ada yang fungsinya menyelamatkan orang dari neraka. Orang itu difonis jadi ahli neraka, tapi karena ada syafaat dia selamat. Ada kalanya untuk meringankan azab, ah, harusnya dia azabnya dahsyat, tapi karena ada syafaat jadi ringan. Contohnya siapa? Abu Talib. Harusnya dia berada di kerak neraka, neraka tingkatan yang paling bawah, tapi karena ada syafaat dari Nabi SAW menjadi paling ringan kata orang Sunda mah tepira, nggak seberapa cuma dikasih sepasang sendal begitu dipakai lah apa yang terjadi ubun-ubunnya mendidih apakah ubun-ubun mendidih karena sendalnya dipakai di ubun-ubun bukan sendal dipakai di mana telapak kaki dan telapak kaki bagian terjauh dari ubun-ubun bagian terjauhnya aja sudah mendidih bagaimana kakinya bagaimana badannya lebih hancur lagi ya itu Abu Talib itu yang paling ringan apalagi yang paling berat kata Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan seandainya bukan karena aku niscaya Abu Thalib akan berada di tingkat neraka yang paling bawah lakana fid kil asfali minan itu salah satu fungsi syafaat. Ada syafaat untuk menaikkan tingkat derajat di surga. Asalnya level ini, karena ada syafaat naik ke level yang berikut. Banyak syafaat. Salah satu syarat mutlak bisa memberi syafaat, bisa mem- mem- menerima syafaat adalah tauhid, kalimat tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam 78 Ayat yang ke-78 dari surah Maryam menyatakan La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda Kata Allah SWT, mereka tidak akan memiliki syafaat. Makna tidak memiliki, tidak bisa memberi dan tidak bisa menerima syafaat. Illa kecuali manit takhada inda rahmani ahda. Kecuali orang yang mengambil perjanjian di sisi Allah yang maha rahman. Mengambil ahad, perjanjian dari Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan ahad atau perjanjian di sini? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang oleh Abdullah bin Mas'ud disebut dengan sebutan nikmat terjemahan Al-Quran sehebat-hebat penafsir Al-Quran itu Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas ketika menerangkan al-ahda di ahda di dalam ayat ini beliau menyatakan al ahdu huwa syahadatu alla ilaha illallah wal bara'atu minal hauli wal quwwati illa billah wa alla yarju illallah azza wa jalla yang dimaksud al ahad di dalam ayat ini adalah syahadat la ilaha illallah ya dan berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya selain dari Allah SWT dan tidak berharap apa-apapun kecuali kepada Allah. Tauhid teraplikasi dalam diri orang itu itulah ahad dan Allah menyatakan mereka manusia tidak memiliki syafaat. Tidak berhak dapat syafaat, tidak berhak memberi syafaat kecuali kalau dia mengambil ahad dari Allah. Maksudnya kalimat tauhid. Inilah yang menjadi penyebab orang ahli tauhid itu layak berbahagia. Dia dapat syafaat, dia bisa berikan syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang keenam. Ketujuh. Ada berapa semua? Ada 30. Malah. <laughs> Tapi nggak akan kita habiskan semuanya. Paling tujuh. Ini terakhir, poin terakhir. Kalimat tauhid oleh Allah Azza wa Jalla disebut diumpamakan dengan pohon yang baik. Syajarah tayyibah Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ibrahim 24 Ayat ini sering diulang-ulang dibaca di Radio Roja ya Allah berfirman Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan Kasyajaratin tayyibatin Asluha sabit Wa far'uha Fis sama' Allah telah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini apa? Kalimat tauhid. Ini ayat ini mengisyaratkan penjelasan kuatnya keterkaitan tauhid dengan akhlak, dengan nama soleh. Dan itu aplikasi yang benar dari tauhid. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimah thayyibah yaitu kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kuat terpancam di dalam tanah. Wa far'uha fis sama. Adapun pucuknya, adapun dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Kalimat tauhid, eh, kalimat thayyibah di sini kalimat tauhid. Seperti pohon. Apa makna dari ayat ini? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Asluha thabit fil fi qalbil mu'min. Akar dari kalimat tauhid menancap kuat dalam hati seorang mukmin. Wa far'uha adapun cabang-cabang dari pohon itu adalah al-amal soleh. Amal soleh ini sa'idun fis sama. Sa'idun ila Allah azza wa jalla fis sama. Amal solehnya naik terus sampai menembus langit menuju Allah azza wa jalla. Doa yang dilahirkan dari kalimat tauhid menembus langit sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan didengar untuk dikabulkan amal-amal yang lahir dari kalimat tauhid menembus langit, tujuh lapis langit ditembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan kalimat tauhid seperti pohon. Oleh karena itu, kalau kalimat tauhid hanya di mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ada aplikasinya dalam bentuk amal soleh maka tidak ada artinya. Tidak akan menembus langit sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya akar aja bes dibebaskan. Sudah nggak tumbuh menjadi batang pohon yang kuat dan tinggi, enggak. Sudah cuma biji, nggak jadi apa-apa. Oleh karena itu ayat ini mengisyaratkan kalimat tauhid harus teraplikasi menjadi amal soleh. Yang menjulang tinggi menembus Awan menembus langit sampai kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla mengumpamakan kalimat tauhid dengan pohon yang sangat besar yang akarnya menancap di dalam hati manusia dan cabangnya yang berupa amal soleh terus menembus ke langit dan sampai kepada Allah untuk diterima dan diberikan balasan. Coba dari ketujuh yang tadi dijelaskan ketujuh itu sudah memberikan jaminan kebahagiaan bagi ahli tauhid. Dia istiqamah dalam kehidupan di dunianya. Mau matinya diberikan hiburan oleh para malaikat yang menenteramkan hatinya, yang mengusir seluruh keresahan, kegelisahan, rasa takut, rasa sedih terusir semuanya masuk alam kubur dimantapkan oleh Allah dan bisa menjawab dari neraka dia selamat ke surga memperoleh jaminan ketika ditimbang berat semua dosanya diampuni oleh Allah SWT dan banyak lagi seabrek keutamaan dari kalimat tauhid yang akan Allah berikan bagi para pemiliknya. Bagaimana mungkin ahli tauhid tidak akan berbahagia baik dalam kehidupannya di dunia ataupun di akhirat. Inilah beberapa keterangan yang menjelaskan bahagia bagian yang ahli tauhid. Ikhwan ibarat gelas yang diisi air ini sudah penuh, sudah luber. Kapasitasnya segitu. Kalau umpah diisi lagi terus apa yang terjadi? Terbuang air itu. Ini sudah luber, ikhwan-ikhwan ini sudah penuh di otaknya. Sudah jenuh, jadi cukup sampai di sini saja kajian kita dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Ustaz, apakah boleh kita berdoa dengan lafaz? Lafaz dengan F bukan dengan V Victory. Kelas bang, tertawanya. Lafaznya sebagai berikut. Ya Allah, jadikanlah semua harta yang aku miliki termasuk motor dan mobil sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan janganlah harta yang aku miliki menjadi wasilah untuk mendurhakaimu. Boleh, bagus. Mau dirinci motor dan mobil boleh. Mau dirinci semua disebut boleh. Kulkas, dispenser, piring Ya, <laughs> tapi secara umum dibolehkan. Jadikanlah seluruh harta yang saya miliki tanpa dirinci seluruh aja. Sebagai wasilah untuk meraih ridhamu, meraih ampunanmu, meraih surgamu, dan seterusnya dibolehkan. Apakah seorang mukmin yang akan dimasukkan dulu ke dalam neraka atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan ataukah langsung dimasukkan ke surga karena amalan baiknya yang lebih berat. Kalau amalan e, baiknya lebih berat, dia langsung ke surga nggak ke neraka walaupun ada apa? Ada dosanya. Allah berfirman, "Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi radiyah." Dalam ayat lain dalam surah Al-Anbiya Allah menyatakan, "Wa amma man taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka itulah orang-orang berbahagia. Dia tidak akan neraka dulu. Kan dosanya ada dan ayat menyatakan dalam Al-Quran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Jadi dosa sekecil apapun akan ada balasan. Maknanya adalah ia dosa saldo yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan pahala. Baru itu akan dibalas ke neraka umpamanya dosanya lebih berat sedikit daripada pahalanya. Pahalanya dibayarkan untuk menembus dosanya, pahala habis, ada dosa yang tersisa sedikit. Nah, tetap dianggap hadar azamnya sesuai dengan banyaknya dosa yang tersisa. Adapun kalau dosanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak, bahwa fi isyati Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian dari kebaikannya sebagaimana Allah menyatakan Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Bagaimana cara mengaplikasikan kalimat tauhid dalam hidup ini sehingga menjadi berat ketimbangan. Dan apabila kita melakukan suatu dosa kemudian bertobat apakah akan ditimbang dan dihisab? Tadi sudah disebutkan aplikasi tauhid lah amal soleh, akhlak yang mulia, bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Sedang beriman kepada Allah dan hari akhir bicara diam atau eh bicara baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Tolong orang, aib orang tutup, rahasiakan oleh kita. Bantu orang yang kesulitan, lepaskan orang yang sedang kesusahan, beri kemudahan kepada orang-orang yang memang dia membutuhkan kemudahan dari kita. Itu aplikasi dari tauhid. Jadi sudah diterangkan. Kalau orang sudah bertobat dari dosa, apakah tetap dihisab? Dihisab dari tobatnya. Tobatnya itu amal soleh yang menghasilkan pahala. Adapun dosanya terhapus ada tiga yang dihapus dari dosa karena tobat. Pertama catatan amal buruk dia dihapus. Ini ada lagi catatan di catatan malaikat. Kedua azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa tadi juga dihapus, di cancel, bedok nggak jadi. Ketiga, asar sayyah minadzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruk dosa apa? Hati keras, ibadah malas, kepada maksiat semangat, diajak ngaji, uh leng le, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Ini juga dihapus. Jadi getol lagi kepada ibadah, semangat lagi kepada kebaikan. Jadi nggak akan ada lagi hisab atas dosa yang sudah ditobatinya. Yang dihisabnya tobatnya, tobatnya pahala amal soleh yang sangat agung itu dihisab akan diberikan ganjaran pahala yang tidak kecil. Orang-orang khawarij itu juga kan bertauhid apakah dia juga akan masuk surga? Seluruh muslim pasti masuk surga. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli bid'ah. Selama kemaksiatan dan kebid'ahannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Termasuk khawarij dengan kemaksiatannya mereka itu tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Mereka muslim. Pasti masuk surga. Cuma piknik dulu ke neraka. Sebab selama apa? Tergantung dari apa? Dari dosa yang dilakukan. Apakah seluruh kebidahan dan kemaksiatan menyebabkan dia piknik ke dalam neraka? Tidak, tadi dikalkulasikan dengan apa? Pahala. Ahli maksiat ada kebaikannya? Ada. Ahli maksiat ada yang suka sholat? Banyak. Coba tuh para koruptor. Lihat datanya. Ketika ditahan di KPK apa di kejaksaan? Pas waktu Jumatan, Jumatan enggak? Jumatan, sholat enggak? Sholat. Kalau Ramadan, saum. Hajinya ada berapa kali? Mungkin tujuh kali atau lebih. Ada kebaikan. Nanti dikalkulasikan, diperhitungkan mana yang lebih berat. Ya, tidak selalu setiap pelaku dosa besar, ahlul bid'ah pasti langsung ke neraka. Tidak sangat tergantung dari saldo setelah dikalkulasikan antara pahala dan dosa. Bagaimana menanamkan kalimat tauhid dalam hati kita Ketika kita menjelang sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat tauhid dan tanpa ditalkin oleh saudara atau yang lainnya. Ya. Pelajari, fahami makna tauhid, akidah secara mendalam, semendalam yang kita bisa lalu aplikasikan. Tadi aplikasinya dalam bentuk amal soleh. Amal soleh adalah seluruh amal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah baik aspek lahirnya ataupun batinnya. Lahirnya saja tapi batinnya nyimpang bukan amal soleh tapi amal salah. Sholat bagus sesuai sunnah berjamaah di masjid tapi ria itu amal salah bukan amal soleh. Allah mengancam fawailul lil Salah satunya waladinahum hum orang yang ria di dalam sholat. Jadi batinnya iya, lahirnya juga iya sesuai dengan Quran Sunnah Islam soleh. Bagaimana nasib seorang di akhirat kelak bila dia ketika di dunia sudah bertauhid dengan benar, sudah mengikuti sunnah, akan tapi pada Allah dia mati dalam keadaan berhutang. Sementara keluarganya tidak tahu utang-utangnya. Dia akan diperhitungkan. Dia tertahan dari surga. Walaupun mati syahid dia bisa langsung masuk surga. Makanya jangan punya kartu kredit. Kartu orang yang punya kartu kredit orang yang punya banyak utang. Orang miskin tuh dan pelit Uang ada, belanja digesek. Padahal uang cash ada. Tapi pertama gengsi. Keluarkan kartu, perlu uangnya ada. Lihat orang-orang, mungkin bukan datang Masukin lagi. Dibuka dompetnya ada 12 kartu kredit. Menunjukkan banyak apa? Banyak hutang. <laughs> Mobilnya mentereng, rumahnya Gedong Sigrong. Kartu kreditnya 12. Andai hutangnya ya dibayar semuanya habis. Rumahnya, mobilnya dan seterusnya. Tapi dia bangga di hadapan orang, bangga dengan hutang. Mobilnya kreditan Rumahnya juga hasil renovasi yang pinjam juga ke bank. Ada yang begitu? Banyak. Saya pernah mendengar jika seorang masih dalam keadaan berhutang maka ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Iya, jadi hutang ini jangan dianggap enteng. Lunasi, lunasi, lunasi segera. Jangan kalau kita punya uang cash untuk membeli cash jangan berhutang. Lu sayang nih cash eh. Engkau ingin barang yang mahal tapi nggak mau keluar uang rumah mahal licik pisan. Apakah kalimat tauhid yang diucapkan amalkan dan yakini akan mencegah seorang hamba dari siksa kubur walaupun ia berdosa besar. Tadi sejauh mana aplikasi dari tauhidnya, pengamalan dari tauhid. Sebab konsekuensi dari kalimat tauhid yang benar itu dia tercegah dari dosa besar sebagaimana sholat tercegah dari keji dan mungkar sebagaimana saum tercegah dari kauluzur wal amal bih ucapan dan perbuatan yang sia-sia yang kotor, yang kasar, yang buruk sebagaimana haji akan terhindar dari rafat, jidal dan kusuk kalimat itu lebih lagi daripada itu itu ideal Siapa orang yang sholat selesai sholat tetap keji dan mungkar, sholatnya merdud tertolak. Siapa orang yang saum tapi selama saum atau setelah saumnya dia tetap berbuat dan mengatakan perkataan yang zur, yang palsu, yang dusta, yang nyakitin orang, maka saumnya tertolak. Tidak dipahalai. Haji juga begitu. Kalimat tauhid juga begitu. Idealnya kalimat tauhid mencegah seorang dari dosa dan maksiat. Coba bayangkan orang yang meyakini Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengawasi, Allah Maha Mendengar bahkan mengetahui walaupun bisikan hati. Beranikah dia maksiat walaupun sendirian? Enggak. Si cekot, si copet ketika di bis di kereta mau nyopet. Ada tuh dompet orang di belakang kan biasanya dompet di belakang ya. Nolok Nah ini sasaran. Langsung nggak dia ambil? Enggak. Dia lirik kiri kanan. Ada nggak yang melihat? Ada yang mengawasinya Ketika lirik sekelilingnya semua orang lagi asik asik dengan HP-nya masing-masing kan gitu ya rata-rata ya. HP itu media sosial yang menghancurkan seni-seni kehidupan bersosial. <laughs> Jadi harusnya jauh di mata dekat di hati ini mah dekat di mata jauh di hati orang berdampingan cuek ayah ibu anak-anak ngariung dia bukan ngobrol semuanya begini <laughs> cuek kepada saya coba lihat di mana-mana ya dan itu kesempatan emas bagi si cepot tadi, copet tadi. Semua orang sibuk. Siap. Dia acungkan dua jari. Itu gitu nyampe apa gini? <laughs> Pas mau nyopet, tiba-tiba ada yang deh. <coughs> dilihat dia ngelihat ada orang ngelihat. Jadi nggak nih? Nggak jadi pura-pura apa? pura-pura mas mas itu dompetnya nolong <laughs> awas ada copet padahal dia copet karena apa karena ketat walaupun oleh orang nggak jadi nyopet itu seorang ahli tauhid meyakini selalu diawasi oleh siapa pertama oleh Allah kedua ada rakib dan atid Allah berfirman id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali Qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depannya dan belakang. Kanan kiri raqib atid, depan belakang ada malaikat penjaga. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada dia satu korin bangsa jin dan satu korin bangsa malaikat. Ada malaikat korin. Itu semua melihat. Dan kelak korin itu akan berikan kesaksian. Allah menyatakan wa qala qarinuhu hadha ma ladaya atid. Si korin itu nanti bicara. Memberikan persaksian di akhirat. Ini ahli tauhid menyadari semuanya itu walaupun gak ada orang dia gak berani bermaksiat karena apa? Tetap Allah lihat para malaikat di sekelilingnya ada beberapa yang juga melihat dan mencatat dan kelak akan ditampakkan dan dihisab. Ahli tauhid menyadari sampai ke arah sana walaupun tidak ada yang melihat. Wallahu a'lam bishawab. Anak pernah berhutang pada seorang staf perusahaan dan sekarang orang staf itu keluar karena melakukan korupsi pada perusahaan. Harus kemana anak harus membayar hutang? Ya ke orangnya. Kan ke staff ke pribadi yang utamanya bukan ke perusahaan kan? Jadi mungkin pas mau e, apa makan siang LB lapar berat nggak punya uang pinjam dulu lah sejuta untuk makan siang dikasih pas mau bayar udah dipecat kenapa korupsi tetap bayar jangan doa ah, koruptor nggak perlu dibayar tetap bayar Urusan korupsi dia biar urusan dia dengan Allah Azza wa Urusan kita dengan dia selesaikan. Ya. Tapi kan sudah dipecatnya pasti ada alamatnya. Datang ke perusahaan itu kalau nggak tahu mana data orang itu alamatnya di mana. Oh di sana. Bayar. Saya punya hutang nih, bayar. Pasti dia senang. Sudah dipecat, nggak punya uang, ada yang bayar hutang, pasti senang. Ana senang sekali bisa melihat Ustadz langsung. Biasanya bisa hanya mendengar dari radio. Nih, mana Ahmad. Ya saya juga senang ya bisa bertatap wajah dengan Mantu. Ada wajah-wajah yang selama ini nggak dilihat. Besok lupa lagi. Jadi kalau oh, Ustaz apa kabar? Akrab. Oh, mungkin orang ini memang pernah dekat dengan anak cuma lupa lagi di mana, kapan gitu ya. Atau memang orangnya akraban walaupun baru bertemu. Anda ingin bertanya bagaimana cara kita istiqamah ketika berada di pabrik tempat bekerja Karena jujur terkadang anak sering terbawa lingkungan pabrik yang kebanyakan orang awam dan banyak berbuat dosa Tolong nasihatnya. Ya, bagaimana caranya agar istiqamah? Saya sarankan buka tablik akbar dengan judul kiat meraih istiqamah. Gak perlu saya yang membahas siapa saja, terserah. Sebab kalau saya nggak akan tuntas-tuntas. Di Bandung ini pernah dibahas kiat meraih istiqamah entah empat kali, entah lima kali belum selesai. Kalau nggak salah sudah ada di YouTube, coba aja lihat. Kiat meraih istiqomah. Entah empat seri, entah lima seri, belum selesai. Merenang si panitia bosan kapan kapan tamatnya, akhirnya nggak diselesaikan. Siapa yang ingin tahu bagaimana caranya agar istiqomah buka YouTube. Dengar satu pertemuannya ya satu setengah jam dengan ini dua jam kalau kali lima sepuluh jam siapkan waktu untuk mendengarnya ringkasnya pertama tetaplah menuntut ilmu ilmu bisa membuat kita istiqamah kedua pelajari tauhid seperti yang tadi Tauhid menyebabkan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah. Ketiga, pilih-pilih gaul. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang berilmu. Kalau di pabrik bergaulnya dengan orang awam, pulang dari pabrik cepat ke masjid cari ikhwan-ikhwan. Di pabrik pasti ada juga orang yang berilmu yang sama-sama ngaji bergaulah dengan mereka. Almaru ala dini khalil ahadukum khalil. Selain itu berdoalah kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita. Dari dari Quran, dari hadis atau dengan bahasa kita. Dari Quran contohnya umpah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa minta istiqamah ya. Itu di antara kiat-kiat agar bisa istiqamah. Ustaz, bagaimana hukum sumpah jabatan yang di dalamnya berisi wajib patuh dan tunduk kepada undang-undang baik yang diucapkan maupun yang ditandatangani. Ya, selama undang-undangnya baik, tidak ada penyimpangan, taati. Tapi kalau ada beberapa poin undang-undang yang menyimpang, nggak perlu ditaati. Kalau ada poin undang-undang dilarang berjilbab bagi wanita, Nah, tidak perlu ditaati tetap aja berjilbab. Dilarang pakai jenggot bagi lelaki, tetap aja pakai. Dilarang pakai celana ngatu, pakai aja ngatu. Nanti kalau umpamanya ditegur, kita bisa bernegosiasi, berdiskusi. Jenggot ini tidak menghalangi, Pak. Jenggot ini nggak membuat saya goblok kayak orang. Saya akan merasa cerdas dengan ini kalau dipotong bodoh. <laughs> Kasih aja argumentasi gimana, kayak Syafaat diberikan Nabi kepada orang di akhirat kelak harus dengan persetujuan Allah atau hak langsung bagi Nabi. Eh, harus ada izin Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya. Kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadan Allah liman yasha wa Allah. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin dari Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi semua atas izin Allah tidak langsung. Apa beda ahli tauhid dengan ahli kolam? Bukan kolam, kalam. Kalau kolam danau. Kalau kolam bahasa Arab pena, pulpen. Ini kalam. Ahli kalam maknanya ahli filsafat. Ilmu kalam ada di perguruan tinggi perguruan tinggi Islam mata kuliah yang disebut dengan ilmu kalam kadang-kadang disebut ilmu tauhid atau kadang-kadang juga disebut dengan sebutan filsafat Islam. Apa bedanya? Bedanya ahli kalam itu berbeda dengan ahli filsafat dari segi titik keberangkatan tapi prosesnya sama. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan. Lalu dicari dari dalil akal, logika, rasio. Didapatlah keyakinan. Itu filsafat, keyakinan menurut ahli filsafat. Kalau ahli kalam berasal atau bertitik tolak dari keyakinan. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan tersebut. Contoh, ahli kalam meyakini Allah itu ada. Yakin Allah itu ada. Lalu dicarilah dalil-dalil akal untuk memperkuat keyakinan keberadaan Allah. Kalau ahli filsafat berasal dari ragu. Benar nggak Allah itu ada? Ragu, nggak yakin. Lalu dicari dari akal. Kadang bisa sampai ya dunia ini tidak mungkin ada dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakannya dan kemudian mengatur dengan pengaturan yang sesempurna ini. Barulah dapat keyakinan. Jadi yang berbeda antara filsafat dengan ilmu kalam titik keberangkatannya. Kalau ahli kalam berangkat dari keyakinan, kalau ahli filsafat berangkat dari keraguan-raguan. Tapi caranya sama berdasarkan dalil akal. Itu ahli filsafat, ini ahli kalam. Dan ini ada mata kuliah khusus di perguruan tinggi perguruan tinggi Islam. Adapun tauhid, ahli tauhid meyakini keberadaan Allah asma dan sifat Allah bukan secara rasio, logika atau akal, tapi berdasarkan nas-nas Al-Qur'an. Karena kita berbicara tentang satu zat yang mustahil bisa terjangkau oleh akal pikiran kita. Nggak mungkin. Ya, akal pikiran kita terlalu lemah, terbatas, tidak bisa menjangkau segala sesuatu dan Allah di atas semua jangkauan akal manusia. Maka mustahil Allah bisa difahami secara akal dan rasio kita. Makanya mengenal Allah harus melalui informasi yang bersumber dari Allah. Siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Allah. Allah itu disebut pertama laisa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang Jangankan menyerupai yang mirip Allah tidak ada. Makanya nggak mungkin terjangkau oleh akal pikiran manusia. Jangan gunakan akal untuk menjangkau Allah SWT. Tapi untuk memahami, mengetahui Allah, gunakan informasi dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Araftu bir araftu Rabbi bir Rabbi, falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari Allah. Seandainya Allah tidak memberitahukan kepadaku tentang dirinya, aku tidak akan pernah mengenalnya. Nah, ahli tauhid mengenal Allah melalui jalan wahyu. Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang Allah SWT bukan dengan rasio. Adapun ahli kalam ya itu dengan rasio. Kadang ada kenaknya benarnya tapi lebih banyak salahnya, kelirunya. Makanya ketika mempelajari ilmu kalam di perguruan tinggi Islam seperti di UIN atau dulu mana namanya apa? Ing ang ing eng. Iya, iya. Awal-awal yang dibahas dalam pelajaran ilmu kalam adalah hukum mempelajari ilmu kalam. Itu yang pertama dibahas. Semua ulama sepakat haram hukumnya. Kenapa saya tahu begitu? Ya, sebab saya pernah jadi mahasiswa. Ini rahasia. Saya dulu pernah menjadi mahasiswa. Dan dapat mata kuliah ilmu kalam itu tadi. Yang pernah dibahas, hukum mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i dikutip. Imam eh, Al-Ghazali dikutip, Imam Syafi'i keras. Hukuman yang saya terapkan untuk ahli kalam dia harus diarak berkeliling sambil dipecutan sama pelepah kurma sambil menyatakan lah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasul dan berpaling kepada ilmu kalam. Menunjukkan bukan sekedar haram harus dihukum diarak berkeliling, dipermalukan. Di kita orang yang diarak berkeliling begitu biasanya siapa? Para pezinah yang ke ketangkap basah, diarak begitu kan malu banget ya. Ini ilmu kalam. Al-Ghazali ahli filsafat. Beliau menyatakan setelah saya mempelajari seluruh seluk-beluk ilmu kalam, ilmu filsafat, maka saya simpulkan mempelajarinya adalah haram setelah menghabiskan 10 tahun waktu waktu untuk mempelajari filsafat. Ini beliau kemukakan dalam salah satu kitab namanya Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Beliau sudah mendalami tasawuf dan dipraktekan nol besar. Beliau mendalami filsafat, dipraktekan nol besar. Beliau berkesimpulan haram mempelajari Setelah beliau menyelami sampai ke dasar dasar yang tentang ilmu filsafat. Makanya lahir suatu buku yang mengkritik para filsuf dari Al-Ghazali dengan judul Tahakutul Falasifah. Artinya kritikan kepada kaum filsuf. Ya, semua ulama mengharamkan hal itu. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau ilmu kalam dipelajari haram, kenapa kita pelajari? Emang dari sononya, udah kamu diem. <laughs> Ini mah formalitas saja agar kamu dapat nilai. Ya, itu perbedaan ahli tauhid dengan ilmu kalam bukan kolam ya. Terakhir jangan ada lagi yang bertanya, waktunya habis. Oh iya, saya ralat. Tadi pembawa acara menyatakan kita sampai setengah dua belas sampai jam sebelas kurang ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, apa pengertian aib kita ditutup di akhirat? Apakah dosa kita diampuni atau dihapus atau apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Dua-duanya. Tiga-tiganya katanya ya diampuni, ya dihapus, ya ditutup. Salah satu di antara sifat Allah adalah satir. Sebagaimana hadis sahih, "Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satar." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha satir. Satir itu maha penutup. Maknanya penutup air. Allah menyukai sifat malu dan sifat suka menutup aib. Makanya Allah haramkan gibah. Karena gibah apa? Membuka aib kan? Allah haramkan secara tegas dalam Al-Quran dan diberi gambaran dengan gambaran yang jijik. Apa gambarannya? Sama dengan memakan daging bangkai. Wala yagtab ba'dukum أيحب أحدكم ahadukum يأكل lahma أخيه ميتا فكرهتم janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain Suka nggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Umpama kawan kita mati, eh jangan dikubur, jangan dikubur, besok saya sop dia. Biarkan apa namanya busuk dulu sedikit supaya ladu gitu ya. Nah, setelah tiga hari ah, wanginya sudah keluar baru dimakan. Jijik kanibah sejijik itu gibah. Karena itu membuka aib, bertolak belakang dengan sifat Allah menutup aib. Ya, oleh karena itulah Allah maha penutup aib. Makanya Allah Rasul SAW man satar musliman Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia di dunia akhirat. Di dunia, orang itu dosa-dosanya Allah rahasiakan. Orang-orang nggak tahu. Disangkanya soleh. Padahal banyak dosa. Makanya dirahasia. Jangan anggap soleh ustaz. Karena apa? Kesalahan dan dosa dosa tidak diketahui oleh muslim tadi. Kenapa? Karena Allah menutupinya. Makanya banyak muji, padahal banyak dosa. Mungkin lebih banyak dosanya daripada mustaminya. Meren. Makanya sering dipuji ya. Tahu nggak para ustaz kalau dipuji itu malu. Sebenarnya pujian itu apa? Tidak layak. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji, beliau berdoa, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun." Waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka nggak tahu kita banyak dosa. Ampuni itu. Dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Kenapa seorang berdosa tapi dipuji orang? Karena Allah menutup dosa-dosanya. Allah masa Ini di dunia. Di akhirat tetap ditutup. Sehingga salah satu di antara hadis yang dipakai dalil oleh para ulama tentang maha satirnya Allah di akhirat Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan seorang hamba mukmin dari azab. Lalu Allah panggil itu orang mukmin, Allah tutupkan sater. Sater itu gorden penutup hijab sehingga dialog Allah dengan orang itu tidak terketahui oleh orang lain di akhirat. Kalau Allah bertanya, atam ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza kamu mengakui dosamu ini ini ini pada hari ini orang itu menjawab bala ya rabbi iya saya akui ya Allah hatta idza qarrarahu wa ra'a annahu qad halak kata Allah eh kata Rasul SAW sehingga ketika orang ini mengakui semua dosa-dosanya dan dia sudah melihat menyangka ah, binasa nih babak belur nih diazab karena dosa-dosanya banyak Allah berfirman qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru lakal yaum dosa itu sudah aku tutupi bagi kamu ketika di dunia orang-orang nggak -orang tahu dan hari ini aku ampuni dosa-dosa itu bayangkan. Inilah yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Pertama, dosa itu ditutup di dunia dan diampuni di akhirat dan tidak dibuka di dunia sampai ke akhirat. Orang-orang nggak tahu sampai ke akhirat bahwa dia berdosa. Di dunia ditutup, di akhirat diampuni dan tidak diakhirat. Itu maghfirah. Maka siapa orang yang melakukan dosa di dunia Lalu dosa itu oleh Allah ditutup, dirahasiakan di dunia Tapi di akhirat diazab Orang itu nggak dapat maghfirah Sebaliknya siapa orang yang berdosa di dunia Dosa-dosa yang dibongkar oleh Allah Di hadapan manusia di dunia Orang-orang jadi tahu Tapi dia diampuni di akhirat dan tidak diazab Orang itu juga nggak dapat maghfirah Orang yang dapat maghfirah adalah orang yang dosa itu di dunia oleh Allah ditutup, dirahasiakan sampai ke akhirat dan di akhirat dihapus dan diampuni. Itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Saya usulkan untuk tablik akbar bulan atau kapan saja, jangan ke saya tapi yang isinya ya. Kiat meraih maghfirah cuma Bagaimana caranya agar kita dapat mager? Kita banyak dosa, tapi dosa itu Allah rahasia dan Allah tutup di dunia, di akhirat ampuni dihapus. Kiat itu harus kita ketahui untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah materi yang sangat bagus untuk diaplikasikan saking banyaknya dosa kita, tapi kita ingin selamat dari dosa itu dunia dan akhirat. Ya, cukup sampai di sini saja. Ada waktu sisa 4 menit lagi saya sodakohkan saja. Insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an. Astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.